Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabbihi wasallam. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab salat. Kita di bab yang ke 16 tentang salat istisqa, <clears throat> tentang salat meminta hujan disyariatkan ketika terjadi paceklik untuk melakukan sholat istisqa dengan menentukan waktu jadi imam atau orang yang menginginkan untuk melakukan sholat istisqa untuk menentukan kapan melakukan sholat istisqa dua hari lagi kah atau berapa hari demikian kemudian disebutkan caranya adalah dengan berkhutbah dulu baru kemudian sholat kemudian juga boleh <clears throat> tawasul dengan doa orang yang soleh sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu dengan doanya Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Muawiyah dengan Yazid bin Aswad, ya demikian. Juga boleh untuk kemudian cukup dengan khutbah khutbahnya imam ketika hari Jumat. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Demikian juga disebutkan boleh untuk kemudian berdoa agar hujan itu dihentikan sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir disebutkan hadis <clears throat> Ya Anas Malik radhiyallahu anhu semua lima Muslim di sini dikritik oleh para ulama yang kemarin tidak saya sebutkan. Sebagian mengusulkan di sini ya mengatakan bagus untuk kemudian apa ketika terjadi hujan untuk kemudian berhujan-hujanan ya demikian. <clears throat> Tapi hadis ini ya doa alam Jadi sebagian mengatakan Bagi ada hadis dalil Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini ada dalil ikoli asabina ucapan sebagian sahabat-sahabat kita ini yang bermadhab syafi'iyah Anau yustahab indah awali matar disukai ketika pertama kali hujan ayak sifat gairo auratihi untuk menyingkap selain auratnya liyana lahu al matar untuk terkena hujan. Ini hujan-hujanan. Saya berpendapat demikian. Mestilah dulu bihada, berbeda dengan hadis ini. Ya, sebagian itu. Mesti hujan itu barokah. Dan minal sini minas sama ma mubarakah. <clears throat> Allah sebutkan dalam Al-Quran dan kami turunkan dari langit ma mubarokah. Air yang diberkahi, ini air hujan. Sebagian berpendapat air hujan mesti berkah. Hujan-hujanan tidak apa-apa. Nah, tapi seperti ini bukan secara mutlak ya. Kalau dia kondisinya letih kemudian hujan-hujanan ya sakit juga mungkin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena di sini pun dhaif. Kita sebutkan di situ ada Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai dikritik oleh para ulama. Hmm. Ibnu Ibnu Hajar di Mizan mengingkari. Demikian juga Ibnu Adi di Kamil. Ya ini walaupun dalam Sahih Muslim walaupun ada dhaif. Kemudian hadis berikutnya. <clears throat> hadis yang ke-8. <clears throat> Doa ketika turun hujan. Wan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha Hadis ini semua Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Anak Nabi semuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idaro al matar adalah beliau apabila melihat hujan matar ini hujan. <clears throat> Maksudnya di sini adalah tertimpa hujan atau beliau ya ya melihat hujan hujan yang turun. Kalau maka beliau mengatakan ini doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah hujan yang bermanfaat. Juga Imam Su'ani wasoib min min Sobel motor idha wakoan Ini apabila tertimpa hujan. Nafian sifah Mukoyedah Ya. Jadi nafian ini adalah sifat yang mengikat. Ihtirasan untuk berhati-hati anis soib atau dari hujan yang membahayakan. Jadi kita berdoa demikian. Ketika turun hujan, Allah turunkan hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang menghancurkan, menenggelamkan rumah-rumah dan sebagainya. Ya kadang ketika terjadi musibah tersebut kita sedih karena orang-orang di Demak dan semisalnya itu malah menyembelih wedus kendit yakni kambing yang di situ ada hitamnya di perutnya <clears throat> warna kulitnya warna e, bulunya ini perbuatan syirik kemudian ya ini sudah biasa demikian juga melarung ini me, melempar kepala kerbau di laut ya sebagai sedekah ini adalah perbuatan syirik untuk siapa ini tidak tukjin dan sebagainya. Ya ini ketika mendapatkan musibah malah melakukan kesirikan syirik akbar berbahaya bisa mengeluarkan dari keislaman. Ini yang perlu diperingatkan malah demikian. Ya jadi modus kendit cari kambing seperti itu kemudian disembelih di, di apa di e, persembahkan untuk yang jaga di tempat itu di sungai itu dan sebagainya perbuatan perbuatan syirik berikutnya hadis yang ke-9 Wan Sa'ad <clears throat> radhiyallahu anhu. Ana Nabi ya di sini ya diperselisihkan oleh para ulama. Disebutkan hadis ini maudhu. Ya, palsu. Sebabnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Ansari Al-Madani Abu Muhammad wadhu' pemalsu hadis. boleh Imam Durqutni ul ya hadis. Ya itu. Kemudian juga ada rawi yang lain gurunya itu Umarah bin Yaz bin Zaid Al-Ansari. Juga disebutkan oleh Ibn Hajar di Lisan Mizan demikian juga nabi di situ dia disebutkan dia tuh hadis memalsukan hadis juga hadis ini adalah maudhu palsu yaitu <clears throat> Apa itu hadisnya? Wa an Sa'ad ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fil istiqa, istisqa. Beliau berdoa ketika doa istisqa. Ini doanya, tapi ini dhaif. Cukup dengan hadis yang telah lewat. Apa itu doanya? Allahumma jalilna sahaban kasifan qasifan daluqan dahukan tumdiruna minhu rudadan kiton sajlan ya dal jalali wal ikram. Rabu awana fi Sahih. Berarti Imam Abu Awana di Sahihnya. Apa itu artinya? Ini berdoa, Ya Allah, Allahumma Ya Allah, jalilna. Turunkanlah pada kami. Ya, munculkanlah kepada kami, diturunkan. Jadi semua oleh Imam Sunani ya tajdil ini murad ta'mim ard yakni turunkanlah hujan secara umum ya, secara merata ya, itu ini mana jalil ya mana jalilna yakni turunkanlah secara merata turunkanlah kepada kami sahabat yaitu sahab yaitu awan yang kemudian menurunkan hujan kasifan kasifan yang lebat nah itu ini sahaban kasifan maka nah radusan itu yang sekali Imam Sunani yaitu apa hujan yang rot yang gemuruhnya itu ya gurunya itu sangat keras itu adalah amarat kuat motor tanda hujan yang kuat terutama pada kami hujan yang lebat itu kasifan sendiri artinya lebat. Kasifan <clears throat> disebutkan mutasahim yang berdesak-desakan, hujan yang banyak. Lalu ini khurujul ma' min ashab, keluarnya air dari sahab, dari e, awan. Yaitu itu makna kon. Dohuk kan, dohuk artinya tertawa kan. Maksudnya dahuk di sini adalah mak maksudnya adalah idul barok yang bunyi apa gemuruh, huru, suara yang keras. Radar walil matar juga disebutkan ya. Tumtiruna yang menurunkan kepada kami ya. Kau menurunkan kepada kami minhu dari roda dan di sini ini qalil matar, hujan yang sedikit. Kitkiton disebutkan apa lebih sedikit darinya. Ya. Sajlan, sajlan sendiri yasubul ma minasahat sobban dituangkan air dari awan itu dengan tuangan. Itu. Ya dal jalan wal ikram wa idat yang maha jalal maha agung wal ikram dan maha dermawan maha mulia. terus ini doa cukup baru setelah lewat lagi sana ya demikian dan selesai Berikutnya hadis yang ke-10 An Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. <clears throat> Hadis ini juga dhaif Bahkan Imam Ahmad tidak mengeluarkannya. Ya. Kemudian sebutkan Maghur mengatakan bahwa di sini dari Imam Asyuri mursal. Ya, terputus ya ini tidak disebutkan di situ orang ya ini sahabatnya. Ya demikian. Atau semisal itu. Ya definisi mursal. Kemudian juga disebutkan di situ Muhammad bin Aun, demikian juga bapaknya majhul. Sebelum di sini adalah doif mula alam. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, kharaja Sulaiman alaihi salam, keluar Nabi Sulaiman alaihi salam. Di sini doif ya. Yus yastaski meminta hujan. Fara'an namlah, eh, beliau akan minta hujan ya, keluar Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Fara'an namlah dia melihat namlah itu apa? Semut mustalqiyatan ala dhahriyah terlentang di punggungnya, ini punggungnya di bawah ke tanah. Rafi'atan qawaimaha ila sama mengangkat qawaim kakinya ke langit. Takul dia mengatakan, ini kemudian bisa melihat melihat semut yang dia itu berdoa. Takul dia mengatakan Allahumma inna khalqun min khalqik. Ya Allah, sungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu. Laisa bina gina an sukyak. Tidak tidak ada bagi kami merasa cukup dari air hujanmu. Ya, ya, ini tuanganmu, maksudnya air hujanmu. Faqala maka berkata Nabi Sulaiman, "Irji'u, kembalilah kalian, tum bidak mati gairikum." Kalian telah diberikan hujan dengan doa selain kalian. Rawah Ahmad ini Muhammad Ahmad Hakim dan lagi Mas Hakim. Biar ya, di situ tadi kan. Nah itu. <clears throat> Kemudian An Anas hadis yang terakhir hadis sebelah sebelah, suan Anas dari Anas mereka radhiyallahu anak Nabi sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, disebutkan di sini hadis semua lima Muslim rahmatullah. Sesungguhnya anak Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau istisqa. pak asyara bi dhahri kafai ila sama. Maka beliau mengisyaratkan dengan punggung telapak kedua telapak tangannya ke langit. Akhrajahu Muslim, mulai Imam Muslim. Semua para ulama jadi perselisian. Kadang kan kita lihat orang kunut itu karena sangat sekali Allahumma ya rafil bala infak bala ya yang angkatlah bala kami sampai-sampai berdoa punggungnya itu bahkan sebagian mereka malah dibalikkan jadi jadi perutnya terapat tangan malah diletakkan di bawah punggungnya ke atas ketika menolak bala dalilnya di sini. tapi alam Ibnu Nabi boleh mengatakan boleh mengatakan bukan demikian karena Nabi sangat sungguh-sungguh berdoa seakan-akan apa seakan-akan menjadikan punggung dari telapak tangannya itu ke atas itu. Jadi seperti kita ini mengangkat sangat sekali ya, kemudian seakan-akan punggungnya itu ke atas. Kemudian perut telapak tangannya itu ke bawah. Itu aja. Bukan malah kebalikannya dibalik ini. Nah, itu enggak. Seperti berpendapat dengan tadi kita sebutkan. Ya. Di sini semuanya mau muslim. Jadi sebenarnya karena sangat sungguh berdoanya ya seakan-akan punggungnya itu menghadap ke langit telapak tangan ini punggungnya yang hitam ini kan itu padahal sebenarnya enggak bukan berarti kemudian malah dibalik seperti ini perutnya ke bawah enggak ya tapi yang benar adalah tadi insya Allah demikian ini diantara bentuk doa ketika istisqo ya mengatur dua tangan dengan sungguh-sungguh sampai-sampai apa sampai-sampai punggungnya itu ke atas ya, ya ini telapak tangannya itu bagian depan bagian yang putih ini menghadap ke muka kita lah gitu sungguh-sungguh ke atas kan itu Bukan malah di ke bawah putihnya itu ke, ke tanah itu bukan. Ya, Allah Nabi. Insyaallah di sini, sudah juga